Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Manduma Al-Baiquniyah karya Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah Thaha bin Muhammad bin Fathuh rahimahullah taala. Na barakallahu fikum. Abda'u bil hamdi. Naam, tafadhal. ايوه تفضل على محمد خير النبي والسلام من الأجسام الحديث dikasih harokat biar tepat Wadi minal Wadi minal aksanil hadis Hadis Iddah Wa kullu wahidin Ada Wahaddah Ayo, tafadhal حمدا وبحمده صلى على محمد خير نبي ترسيلا ودين احسان الحديث ان ذهب كل واحد اتى وحده. ايوه. ايوه. وهذه من أقسام الحديث عدة وكل واحد أيوة بسم الله أيوة Naam barakallahu fikum yang sudah kita ambil 62 pantun tersebut. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Wadi min naqsamil hadits iddah wa qulu wahidin atau hadda. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru. Kemarin enggak usah bingung mengenai apa definisi atau pengertian. Definisi atau pengertian di dalam bahasa Arab dikenal dengan haddun yang zamannya hudud atau ta'rifun yang zamannya ta'rifatun atau ta'arif. Paham itu ya? Dengan pengertian atau definisi, orang akan bisa membedakan mana yang masuk dalam definisi tersebut dan mana yang keluar dari definisi tersebut. Nah terus definisi itu apa Ustaz? Ya pengertian tadi. Lah pengertian itu apa? Ya definisi. Paham ya? Kalau antum panjang lebar kan bikin kepala pusing. Karena apa? Karena nanti harus ada sesuatu yang ini dan semisalnya. Paham ya? Intinya definisi itu pengertian yang dengan pengertian tersebut seseorang akan bisa membedakan mana yang masuk dalam definisi dan mana yang tidak masuk dalam definisi. Paham Matri? Paham enggak? Paham definisi enggak antum? Ayo ada. Paham ya sekarang kita masuki pembagiannya. Qala al-mu'allifu asbahullah aqsamul hadis, pembagian-pembagian hadis. Kita sudah akan kita apa? Kita sudah kita lewati pembukaannya, sekarang kita masuki pembagian hadis yang pertama. Qala al-mu'allifu rahimahullah awwaluha sahihu wa ma matasal isnaduhu wa lam yush wa lam yushadda au yu'al jadi upayakan kalau ada harokatnya diharokatin ya bacanya ya karena untuk mengatur alurnya ya apa biar cocok dan tepat awwaluha sahihu wa ma matasal isnaduhu wa lam yushadda au yu'al nah kita lihat qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala qauluhu awwaluha sahih bada al-mu'allifu bi dzikri aqsamil hadis muallif memulai dengan menyebutkan pembagian-pembagian hadis. Wa qaddama as-sahiha dan beliau mendahulukan hadis sahih. Kenapa? Li'annahu asyrafu aqsamil hadis. Karena hadis sahih itu adalah pembagian hadis yang paling mulia. Yang paling nomor satu, nomor wahid adalah apa? Hadis sahih. Paham ya? Karena hadis sahih enggak perlu diragukan lagi. Muhtajun bih sudah. Dijadikan hujjah. Paham ya? Tapi kalau hadis yang tidak sahih Hadis dhaif misalkan perlu dicek lagi. Paham ya? Hadis hasan bagaimana? Hadis hasan pada asalnya juga min kismis sahih, ya enggak? Termasuk bagian daripada sahih. Hanya saja hasan itu ada hasan lidzatih, yaitu sahihun li ghairi, ada pula hasan apa? li ghairi yaitu dhaifun munjabir yang dikuatkan berbagai dengan berbagai macam jalur dan jalannya, naiklah derajatnya menjadi hasan li ghairi. Paham belum ini? Mafhum Abdullah? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Thumma arrafahu faqal, kemudian beliau mendefinisikan ini, arrafahu mendefinisikan. Definisi itu apa tadi? Pengertian. Nah, barakallahu fikum beliau memberikan pengertian. Memberikan pengertian atau definisi faqal bahwa matasala isnaduhu. Yaitu hadis sahih itu hadis yang bersambung sanatnya. Kalau sanatnya terputus namanya apa? Munqati'. Kalau terputus secara beruntun namanya apa? mu'dal. Kalau terputusnya terpisah-terpisah namanya munqati'. Paham ya bedakan ya? Ada mu'dal ada munqati'. Nah Jadi bedanya mu'dal munqati' antum paham enggak bedanya Ustaz? Apa bedanya mu'dal dan munqati'? Kalau munqati' terputus syaratnya selang-seling. Selang-seling. Tapi kalau mu'dal beruntut. Oh ya. Nah, barakallahu fikum. Beliau nanti akan menyebutkan contohnya. Beliau akan menyebutkan contohnya biar nanti kita tidak gagal paham. Kita lihat. Yakni maruya bi isnadin muttasilin, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung, bukan munqati. Antum katanya seperti ini ya, Ustaz. Kata siapa? Kata si fulan. Fulan dari mana? Dari Alan. Alan dari mana? Dari fulana. Fulana dari mana? Dari Alana. Alan dari mana? Enggak tahu. Terputus sanatnya terputus sanatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi sanat ini memang dibutuhkan barakallahu fikum karena kalau bukan karena sanat atau isnad agama ini misalnya apa? Orang akan apa? Berbicara sesuka dia kalau enggak ada sanatnya. Oleh karena itu al-Imam Nah barakallahu fikum hafizakumullah siapa itu? Dia mengatakan al-isnadu minad din. Walaulal isnad laqala man syaa'a ma Nah, Ibnu Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan al-isnadu minad din. Sanat itu termasuk bagian dari agama. Walau al-isnad, kalau seandainya bukan karena sanat. Nam laqala. Nam barakallahu fil laqala. Man sya'a masya. Nisanya orang-orang yang berkata suka dia. Katanya si fulan seperti ini. Kata siapa? Kata si fulan. Fulan dari mana? Gak tahu. Nah, ya, Ujung-ujungnya mungkotik terputus. Hati-hati barakallahu fikum. Sanat kalau udah terputus tuh lemah biasanya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Terus sanad yang paling kuat adalah sanat yang orang itu menyaksikan langsung daripada mendengar, mendengar kabar tapi dia nggak menyaksikan, itu justru yang menyaksikan lebih kuat daripada yang mendengar. Paham ya? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi apa? Apa? Jadi orang menyaksikan langsung itu sanatnya lebih kuat dia dibanding orang yang hanya mendengar dari sepulan atau alan tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sebagaimana sabda Rasulullah apa? Antum? Antum? Laisal khabar kal muayanah. Paham ya? Laisal khabar kal muayanah. Tidaklah kabar itu seperti orang yang menyaksikan langsung. Kenapa? Karena orang yang menyaksikan langsung itu jelas dia apa lebih kuat daripada sekedar kabar-kabar tadi itu. Paham ya? Karena ada kabar yang dikenal dengan apa? kabar burung. Antum tahu kabar burung? Apa itu maksudnya? Hmm? Sanar. Paham ya? Kabar burung dari mana? Dari si Fulan dari mana? Terputus sanatnya. Nah, jadi ini perhatian baik-baik. Ya'ni maruwiya bisnadin mutasil, yaitu yang diriwayatkan dengan sanat bersambung Bihaisu dari sisi ya'khuduhu kullu rawin amman fawqah. Yaitu ditinjau sanat itu bersambung dari sisi setiap perawi itu mengambil dari orang yang di atasnya, dari gurunya langsung. Paham ya? Haddatsana fulan gurunya. Qala haddatsana alan gurunya. yaqulu masalan sebagai contoh, nah maka eh, ada seorang muhaddis atau seorang perawi mengatakan haddatsani raqmu wahid. Perhatikan ini. Telah menceritakan kepadaku nomor satu Wal naj'alha bil arqam. Kita kata beliau, kita mempermudah kita jadikan dengan nomor-nomor. Punya antum ada tulisannya gitu enggak? Wal naj'alha bil arqam. Enggak ada kan? Enggak ada. Ada enggak? Hah? Ada. Nah, kita jadikan dengan nomor. Perhatikan biar lebih mudah. Nah, haddatsani ratmu wahid. Telah menceritakan kepadaku nomor satu. Ingat-ingat nomor satu ya. Nah, wal naj'alha dan kita menjadikannya dengan nomor. Qala haddatsani ratmu isnain. Telah menceritakan kepadaku nomor dua. Bersambung enggak nih? Bersambung. Qala haddatsani Ratmu Salatah telah menceritakan kepadaku nomor tiga. Tersambung enggak? Ya? Satu, dua, tiga. Naam. Qala haddatsani rokmu Arba'ah telah menceritakan kepadaku nomor empat. Bersambung enggak? Ya? Bersambung. dan nau yakun mutasilan. Ini yang bersambung. Paham ya? Jenis inilah yang dikatakan bersambung. Tapi kalau haddatsani rokmu Wahid, qala haddatsani rokmu Arba'ah. Yang terputus berapa tadi? Dua dan tiga namanya apa? mu'dal. Kalau mu'dal itu terputusnya beruntun, beruntun. Paham ya? Dua sama tiga langsung gabung diputus itu. Tapi kalau mungkate, enam selang-seling. Qala haddatsana rakmu wahid. Qala haddatsana rakmu rakmu salasah. Qala rakmu rakmu khamsah misalkan. Nah, selang-seling seperti itu namanya apa Abdullah? Munqati'. Kalau terputus sanatnya selang-seling namanya munqati'. Kalau beruntun namanya Mudal. Mu'dal. Eh, mu'dal la ba'as. Khair insyaallah. Mu'dal na'am la ba'as. Ewa. Eh, Lisan orang Indonesia biasa aja. Kita juga biasa dulu. Naam. Kita lihat di sini, li'annahu yakul haddasani. karena dia mengatakan haddasani. Telah menceritakan kepadaku. Fakul wahidin akhada imman rawa'anhu. Maka masing-masing perawi dia mengambil dari orang yang dia meriwayatkan darinya. Berarti benar-benar terbukti bersambung ini. Nah, contoh yang Nah barakallahu fikum mengkotek kita lihat amma inqala Adapun kalau perawi tersebut mengatakan haddatsani raqmu wahid telah menceritakan kepadaku nomor satu an raqmi salasa dari nomor tiga ada yang bilang enggak di situ nomor berapa no, eh? nomor dua lam yakun muttasilan ini enggak bersambung seperti ini li'annahu saqata minhu raqmu isnain karena dia telah menghilangkan menjatuhkan nomor yang dua jadi kita lewati dulu kan sanadnya mengkotek terkadang dia analisis gengsi karena dia terkadang enggak ingin biar eh, dia nggak malu kalau diketahui ternyata dia dari muridnya, misalkan ya. Ana nggak dengar langsung dari Syekh Yahya misalkan. Antum belajar ke Yaman sana, dengar langsung, ngabarkan ke ana. Karena ana gengsi misalkan eh, antum yang ngabarkan Yusak misalkan ya, ana gengsi, langsung tak buang antum. Paham ya? Haddatsani Syekh Yahya langsung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini nanti kalau sanatnya ada yang dibuang di situ karena gengsi atau semisalnya masuk dalam kategori muqatta' juga di situ. Terputus sanatnya. Paham ya? Nah, walaupun nanti ada istilah lain, apa istilahnya? Tadlis. Paham ya? Tapi masuk juga terputus. Karena apa? Karena dia posisinya tidak menyebutkan tadi. Seharusnya kalau sanadnya bersambung dia jujur terang-terangan haddatsani Yusha misalkan. Paham ya? Seperti itu ya enggak? Kemudian baru ala haddatsani Syekh Yahya. Jadi benar-benar bersambung gitu ya. Itu contoh saja. Contoh saja. Nah, kalau fikum biar nanti semakin jelas fayakunu munqati'an. Jadi kesimpulannya munqati' dan mu'dal bedanya apa kesimpulannya Husain? Bedanya apa mu'dal dan munqati'? Hah? Eh? Sanadnya terputus secara selang-seling itu apa? Munqati'. al mu'dal nam berantat atau beruntun. Paham salah ya? Naam. Tampil dikit lagi. Wa qalu wa lam yushadda au yu'al yakni yustaratu alla yakuna syadan wala muallalan. Syaratnya nih yang berikutnya penting juga ini. Syaratnya hadisnya itu tidak apa? Syad, tidak pula muallal. Tidak syad itu tidak ganjil, tidak pula apa? berpenyakit. Penyakit di sini ada dua. Penyakit yang dikenal illah qadihah sama illah ghairu qadihah. Penyakit yang bisa membahayakan merusak dan penyakit yang tidak apa? yang tidak merusak. Nah, penyakit di sini yang dikhawatirkan di sini adalah penyakit yang qadihah yang merusak Nah, barakallahu fikum penyakit yang merusak. Masyaallah ya? Adapun kalau penyakit yang tidak merusak itu enggak masalah. Paham ya? Namun yang diinginkan dengan sini penyakit yang merusak. Kita lihat. Wasyad huwa, syad itu apa sih? Syad itu huwa alladhi yarwihi as-siqah mukhalifan liman huwa arjah minhu. Yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang siqah, perhatikan baik-baik ya. Seorang perawi yang siqah, perawinya ini siqah, terpercaya perawinya mukhalifan tapi dia menyelisih liman huwa arjah minhu. Tapi dia menyelisih para perawi-perawi yang lain yang lebih rajih, yang lebih kuat daripada dia. Perawinya sikoh Yang bawa khabar ini thiqah perawinya. Cuman dia e, menyelisih para perawi yang lain yang lebih sikoh itu loh. Atau bahkan sikoh-sikoh yang lainnya dia selisih. Paham ya? Ima fil adat, ima jumlahnya banyak yang dia selisih. Jumlahnya banyak, lima orang dia selisih semua dia ya sikoh tapi menyelisih sikoh-sikoh yang lain lima orang. Bahkan lebih sikoh. Dia selisih. Au Atau yang dia selisihnya adalah perawi yang yang sifat kejujurannya itu lebih. Maksudnya ya. Lebih banyak. Jadi lima perawi yang dia selisih itu lebih jujur mereka daripada perawi yang sikoh ini. Awil adalah atau dalam adalahnya. Oh, maksudnya ya. Adalahnya ini maksudnya bagaimana? Nah barakallahu fikum. Maksudnya dia menyelisih perawi-perawi yang lebih sikoh dan juga memiliki sifat adal lebih daripada dia. Paham maksudnya? Seperti itu. Contohnya, nah barakallahu fikum, ada seorang perawi dia mengatakan bahwasannya nah guruku meriwayatkan hadis ini dalam keadaan berdiri. Nah, dalam keadaan berdiri. Nah, padahal selain dia selain perawi ini banyak perawi-perawi yang lain mengatakan enggak saat itu ketika nam guru atau syekh tersebut meriwayatkan dalam keadaan duduk. Yang lima orang ini semuanya meriwayatkan duduk. Lima orang ini meriwayatkan bahwasanya gurunya dalam keadaan apa? Duduk. Nah, yang satu perawi ini dia sikoh dia. Cuman dia membawa riwayat yang berbeda dari para perawi yang lainnya tadi itu. Para perawi yang lainnya yang sikoh, yang terpercaya lebih sikoh tadi itu mengatakan dalam keadaan apa? Duduk. Tapi yang satu orang ini membawa apa? Riwayat yang ganjil. Dia mengatakan dalam keadaan berdiri. Paham belum? Mahfuz Allah Yusuf? Eh, contoh yang lain biar antum enggak bingung mengenai hadis yang dibawakan Syekh Al-Albani rahimatullah alaih. Walaupun istihad dalam ilmu hadis, tapi yang dirajihkan dan dikuatkan oleh Syekh Naam Mukbil bin Hadil wadii dan juga Syekh Muhammad bin Hizam dan juga masyayikh yang lainnya mengenai ziyadah ini bawa oleh siapa? Zaidah bin Kudamah. Zaidah bin Kudamah membawa ziarah tambahan ketika tasyahud dan akhir atau awal menggerakkan jari jemarinya. Ini, jari telunjuknya. Nah, ini. Musir setan katanya alasannya ya. Nah, semakin cepat gini, semakin terusir katanya. Paham ya? Nah, tambahan ini barakallahu fikum dibawa oleh Zaid bin Qudamah. Dia sikoh. Tapi ternyata dia menyelisih para perawi sikoh-sikoh yang lainnya. Syu'bah bin Hajjat, Abu Bustam, Amir Mu'minin Hadis dan juga yang lainnya. Paham ya? Yang lebih sikoh dan bahkan bisa dikatakan enam tingkatannya lebih jauh daripada Zaid bin Qudamah. Akhirnya ziyadahnya ziyadah syadzah. Tambahan yang ganjil. Ziyadah syadzah min qismi dhaif la yuhtajju biha Tambahan yang ganjil itu termasuk bagian dari hadis yang dhaif, tidak bisa jadikan hujjah. Jadi kalau nah, kalau misalkan mengisyaratkan ya ini aja enggak perlu. Paham ya? Nah, itu pendapat yang rajih wallahu alam. Paham ya? Kalau seandainya yang gerakan bagi Ustaz jangan dihajar biarkan. Paham ya? Wah, kamu tuh hizbi, muktadi lah kenapa salat gini, Nah, jangan bermudah-mudahan memponis. Gara-gara permasalahan fikih yang model seperti itu, kita cukup menjelaskan yang rojih seperti ini, perkara dia tunduk dengan dalil silakan tafadhal, enggak urusan dia. Maksudnya ya, enggak perlu kita ngotot, pokoknya harus seperti ini enggak bisa. Permasalahan istihadiyah yang model seperti ini, kita hanya bisa menyampaikan yang benar seperti ini, yang rojih seperti ini, perkara maksa enggak bisa. Paham ya? Laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Paham? Paham enggak? Ayo. Jadi enggak perlu digerakkan ini. Namanya itu pendapat yang rojih pendapat yang kuat. Paham ya? Karena Zaidah bin Qudamah perawi yang sikoh tadi itu menyelisih para perawi yang lebih sikoh dan sikoh-sikoh yang lainnya, enggak membawa apa tambahan tahrif. Kalau misalnya Kita doakan nasallahu an yarhamah. Semoga Allah telah merahmati Syekh Al-Albani dan juga yang sebelum-sebelumnya. Paham ya? Karena beliau memang muhaddis terkenal. Namun yang namanya muhaddis bukan berarti maksum dari kesalahan. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik mengenai gerakan jari jemari tadi. Ilahnya apa? Zaidah bin Qudama, Seorang perawi thiqah tapi membawa tambahan yang tidak dibawa oleh perawi-perawi yang lain yang lebih thiqah dan thiqah yang lainnya. Paham maksudnya ya? Sehingga ziyadahnya syadzah, ziyadah yang ganjil. Mafhum? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Fa idza ja'a al-haditsu bi sanadin muttasilin kalau seandainya datang hadis dengan sanad yang bersambung lakinnahu syadzun sanadnya bersambung haddatsana fulan qala haddatsana alan an abi hurairah radhiyallahu anhu an rasulillah bersambung dia tapi syadz paham ya hadisnya syadz ganjil tadi itu bihaitsu yakunu mukhalifan li rawiyya li riwayatun ukhra yaitu dikatakan ganjil karena apa menyelisih periwayatan yang lain hiya arjah minhu yang riwayat lebih kuat daripada yang sebelumnya imma fil adad imma jumlahnya Eh, jumlahnya riwayatnya itu banyak sekali semuanya berbeda dengan riwayat yang dibawa oleh seorang perawi tersebut wa ima fisidq atau ima dia menyelisih para perawi yang lain yang lebih kuat kejujurannya wa ima fil adalah atau dia nah barakallahu fikum perawi tersebut membawa tambahan yang ganjil atau hadis yang ganjil yang dia menyelisihnya para perawi yang lain yang apa lebih kuat adalahnya fa innahu la yuqbal maka enggak terima walau kana alladhi rawahu adlan Nah, walau kana itu muttasilan, walaupun yang meriwayatkan itu dia memiliki sifat adalah, walaupun sanadnya bersambung. Kenapa? wadali kamil min ajli Yang demikian itu dikarenakan apa? Dikarenakan ganjilnya hadis tersebut atau ganjilnya periwayatan tersebut. Adapun contoh-contohnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang bi subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.